Siapa yang kuasa menghujamkan kebenaran di hati kita? Allah. Pemilik kebenaran adalah Allah. Pemilik hati kita juga Allah. Yang berceramah ini sama sekali tidak berdaya untuk memberi hidayah. Allah lah yang memberi kepada siapa yang dia kehendaki. Mudah-mudahan yang menggenggam segala-galanya menolong pertemuan ini penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi dalam kitab Jami ini hadisnya dari Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ditimpa kesulitan, musibah, beliau berdoa dengan Ismul Azam nama Allah yang sangat agung di antara Ismul Azam yang sangat mustajab doanya yaitu adalah Ya Hayyu Ya Qayyum Rasulullah selalu merangkaikan Ya Hayyu Ya Qayyum rahmatika astaghits Wahai Allah yang maha hidup Yang maha berdiri sendiri Hamba mohon Dengan rahmatmu Tolonglah saya Jadi kalau saudara dalam kesulitan Dan mengharapkan Allah yang menguasai segala-galanya menolong Bisa menyebut salah satu Ismul Azam Nama yang sangat agung yang kalau disebutkan akan mustajab doa kita. Ya Hayyu Ya Qayyum artinya Ya Hayyu Allah yang Maha Hidup, Ya Qayyum Al Qayyum Allah yang terus menerus mengurus makhluknya tanpa membutuhkan pertolongan siapapun. Al-Hayyu ada tiga dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 Ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allah yang tiada ilah selain dia Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum Dialah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri Mengurus makhluknya terus menerus Yang kedua surat Ali Imran ayat 1 dan 2 Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Alif Lam Mim Allah yang tiada Tuhan yang patut disembah selain dia yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri mengurus makhluknya terus menerus dan yang ketiga dalam surat Toha wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyim qayyum dan tunduklah semua muka kepada yang maha hidup dan yang senantiasa mengurus makhluknya. Mengapa Ismul Azom Ya Hayu Ya Koyum begitu dahsyat? Karena yang pertama Al Hayu terkandung sifat Al Hayya. Sifat Allah yang maha hidup, yang maha sempurna Allah yang maha hidup yang tidak ada awalnya dan juga tidak ada akhirnya. Sifat-sifat Allah yang maha hidup sempurna di dalam maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha <clears throat> maha pengampun. Allah memiliki sifat-sifat kehidupan yang sempurna. Kalau kita manusia hidup ada awalnya, ada akhirnya. Allah kekal tidak ada awal, tidak ada akhir. Allah maha mendengar. Dan kesempurnaan pendengaran Allah meliputi apapun. Suara mau tingkat apapun, sehalus apapun, dimanapun, demi Allah. Semuanya terdengar dengan jelas, detail, sempurna, dan berbalas. Ini seperti sekarang, yang bicara kan bukan hanya saya di ruangan ini. Berapa miliar nomor telepon sekarang yang lalu lintasnya ada di sekitar kita. Benar? Kalau masing-masing punya handphone dan menelepon, itu ada di sini. Ini banyak. Belum lagi obrolan lawar dengan frekuensinya. Belum lagi jin yang sedang ngobrol. Alhamdulillah. Kita diberi keterbatasan mendengar Bayangkan kalau segala terdengar Repot Setiap detak jantung saudara terdengar Gemuruh Iya kan Maha suci Allah Tapi tidak ada yang berbunyi Kecuali Allah tahu Kenapa Allah tahu Sebab semua bunyi-bunyian terjadi dengan izinnya Elang bisa melihat tikus dalam radius 2 km. Alhamdulillah pandangan kita terbatas. Coba kalau pandangan tidak terbatas, pusing. Kita kelopak mata saja tidak tahu padahal dia paling dekat dengan mata. Coba lihat alisnya masing-masing. Tetangga mata saja puluhan tahun tidak terlihat. Maha suci Allah Allah maha melihat tidak ada yang lepas tidak ada yang luput semuanya dilihat oleh Allah mau masuk ke dalam peti besi sekalipun tidak ada yang luput tidak ada tempat yang lepas dari pengawasan Allah Allah maha melihat dan dalam Al-Hayyu itu mencakup Allah maha mendengar Allah maha melihat kalau kita menyebut Ya Sami, wahai Allah yang maha mendengar Ya Bashir, wahai Allah yang maha melihat Ya Hayyu, sudah meliputi semua asma Allah Tentang sifat-sifat kehidupan Makanya mustajab sekali Asal ketika menyebut Ya Hayyu Keyakinan kita seperti itu Tidak ada yang sembunyi dalam pandangan Allah Orang lain tidak tahu bukan berarti Allah tidak tahu. Saudara pikir orang yang pacaran di tempat gelap sembunyi cuman berdua? Berapa minimal yang hadir di sana? Ayo, ngaku yang pacaran. Orang pacaran tuh minimal setiap orang dikawal dua malaikat. Rokib, malaikat atid. Itu tidak bisa diusir ini urusan pribadi tolong tidak dicatat tidak bisa disuap itu sudah begitu perintah Allah ikut terus belum lagi setan yang bagian nipu ikut yang bagian membisiki pegang tangannya lihat wajahnya senyum ajari dia huruf Quran ho, supaya masuk ilmunya belajarnya sesudah tahajud berdua sepertinya amal soleh padahal tipu daya rame jadi ruangan itu belum lagi Allah yang maha menatap pasti dilihat tidak ada yang luput termasuk strategi niat, akal bulu semuanya nyata. Dan kalau Allah mau membeberkan gampang dibeberkan. Baru dibaca tuh di koran. Bagaimana seorang aparat yang pacaran mabok pusing masuk ke hotelnya. Jadi ketahuan, terbongkarlah aib. Mudah bagi Allah membeberkan segalanya karena tidak ada yang tersembunyi. Ini diam-diam begini, ini kan banyak rahasia saudara ya. Benar? Ada berapa tutup dari Allah menutupi kita yang membuat kita di, masih dihargai orang lain? Tiga tutup. Satu kulit penutup kita. Ini Allah naruh kulit ini bukan sembarangan. Copot aja sedikit masalahnya. Coba kelopak mata tidak ada atasnya sudah tidak indah lagi. Walaupun ini komplit, di sini aja tidak ada ya. Bulat utuh begitu. <laughs> Hanya dengan kulit kelopak mata. Kita tuh benar-benar ditutupi oleh Allah. Yang kedua tutup apa? Ini pelajaran yang dulu. Allah menutupi orang dari pikiran kita. Ini saudara kan sedang mikir semua. Orang tidak tahu apa yang kita pikirkan. Itu yang di belakang saudara tuh mikir tentang saudara. Ya Allah ini kaos bekas, bolong. Ketiaknya bau. Untung tidak tahu kita pikiran teman kita. Coba bayangkan betapa murkanya seorang atasan yang tahu pikiran prajuritnya. Ini atasan memuakan, banyak omong dan tidak tahu. Tidak tahu. Saya juga Rada stres kalau tahu pikiran saudara semua ya. Tutup yang ketiga apa? Allah menutupi aib, dosa, kekurangan, masa lalu, maksiat kita. Kenapa yang bersorban ini masih didengar? Salah satu faktor kuncinya adalah Allah menutupi banyak kekurangan, dosa dan kesalahan yang sedang bicara ini. Kalau dibeberkan sedikit saja dalam bilangan menit bubar ini ada. Makanya jangan menikmati penghormatan, jangan menikmati pujian, jangan menikmati penghargaan karena yang dihargai cuma tutup. Benar. Sini ada ibu-ibu yang hadir tidak? Bu Ibu Ya cuma absen saja Kenapa ibu masih menghargai suami ibu? Karena ibu tidak tahu kelakuan suami yang sebenarnya Itu saja Benar pak? Kenapa bapak nunduk kan? Allah tahu kalau dibongkar oleh Allah aib-aib kita, pemilihan kita tidak akan pernah punya lurah, tidak akan pernah punya RT, tidak akan pernah punya presiden. Kalau dibeberkan oleh Allah rusak. Guru juga bubar di sekolah. Setiap mau ngajar, Pak Guru, kami tahu masa lalu guru. Ya pengajian ini juga tidak ada kalau Allah membuka tapi begitulah Allah yang maha baik menutupi membimbing kita bisa tobat Allah ya hayu al hayu maha hidup semuanya seperti ampunan rahmat sempurna maha penyantun Rasulullah begitu penyantunnya ada orang badui ke masjid buang air kecil sahabat marah Rasul tidak stop stop Shh. susah memang di stopnya sudah <laughs> sesudah tuntas diberitahu masjid bukan tempat membuang kotoran masjid tempat berzikir tempat ibadah ayo ambil air bersihkan demikian penyantunnya tidak bisa dibandingkan dengan Allah Allah kalau mau mengampuni hambanya dengar kisah seorang wanita pejina pelacur melihat seekor anjing menjilat-jilat pasir karena kehausan timbul rasa yang iba di dalamnya dan Allah tahu tingkat ibanya wanita ini kepada anjing turun ke sumur dibuka selopnya ngambil air dan diminumkan ke anjing datang ampunan Allah tuh kita harus kenali asma Allah seperti ini supaya tidak putus asa dari rahmat Allah dan tidak merendahkan orang yang bertobat Yang kedua Al-Qayyum Karena kita tahu Al-Hayyu itu Allah yang maha hidup Yang maha sempurna Dengan segala sifat kehidupannya Maka tidak ada yang layak disembah Selain Allah Karena selain Allah Siapa selain Allah? Pasti mati Mau raja, mau presiden Ya tidur Ya mules kan kurang wibawa udah pakai jubah ke WC begitulah maaf ya segagah apapun sehebat apapun buang angin wow termasuk ratu kecantikan bau saya tidak pernah dekat dengan mereka tapi dugaan saya baulah ya didesain oleh Allah iya mau menteri perminyak wangian tetap <laughs> Masya Allah Dibuat tidur, lemah kita ini Masya Allah Saudara lihat kalau sedang itikaf Sedang gini gaya Itikaf habis tuh <laughs> Ya Saya mohon maaf kalau cerita ini berulang Suatu saat takdir Mengharuskan naik pesawat kelas bisnis Uh, itu orang-orang kaya, keren, jasnya bagus pakai kacamata hitam kenapa di pesawat pakai kacamata hitam tidak ngerti karena jarang ya oh ternyata itu salah satu cara supaya tidak kelihatan waktu tidur tapi tetap ketahuan kenapa karena tidak pakai kacamata mulut ya jadi memang ini nutup ini terbuka ini itu kurang kacamatanya ya harusnya pakai kaca mulut juga lemah tuh segaya-gaya juga kalau sudah mangap ya subhanallah lemah mau nyembah siapa nyembah yang mules nyembah yang sering ke WC nyembah yang bau Nyembah yang pulas Tidak ada yang layak disembah Selain Allah Yang maha hidup La takhuduhu sinatu wala naum Sip kalau kita menuhankan Allah itu udah bener Tapi selain Allah Lemah Tiada daya Pasti binasa Tidak punya apa-apa Al-Qayyum Allah maha berdiri sendiri di dalam mengurus makhluk-makhluknya. Ini ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama, karena Allah maha mengurus makhluknya, Allah maha kaya sehingga tidak membutuhkan apapun dari siapapun. Di dalam surat Fatir ayat 15 Ya ayyuhan nasu antum fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hei manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah dan dialah Allah yang maha kaya yang tidak memerlukan sesuatu lagi maha terpuji. Jadi Allah mah nggak butuh sama kita. Kalaupun Allah memerintahkan kita sholat, kita zikir, bukan karena Allah perlu. Di alam ini lebih banyak makhluk yang sedang berzikir daripada kita, ya kan? Yusabihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih segala yang ada di langit dan di bumi. Kita jarang Kita disuruh taat untuk kita. Kita tidak mau taat, sok aja, nggak apa-apa. Manusia mah kecil. Dunia ini dibanding matahari seperti merica dibanding tanggungan kerupuk. Sekarang sudah tidak musim ini hadir Tahu tanggungan kerupuk merica kecil. Nah, di alam semesta ini triliunan matahari dahsyat. Matahari di galaksi kita kecil. Dunia hmm. Amerika Bandung Darut Tauhid Kita We are nothing nggak ada apa-apanya Mau ngejago ke Allah sok aja. Dikasih 8,9 skala Richter saja. Lumpuh Jepang, ya. Itu 8,9. Belum 13,6. Belum 27,9. Belum 155. Belum 2 juta 8,9 saja oleh Allah memang diirit angkanya supaya tahu segitu saja sudah lumpuh itu tidak berdaya walaupun ditelepon tidak berdaya benar bisa berjaya memproduksi mobil barang elektronik kasih 8,9 berapa menit sih berapa detik gempanya berapa detik hanya beberapa detik kan coba 10 menit satu jam setengah habis makanya nggak ada apa-apanya lah nggak ada apa-apanya jangan petantang petenteng ya saudara yang punya otot gede sedikit dengan badak saja sudah lewat ya kan Allah menciptakan badak dengan otot seperti itu supaya kita tidak sombong dengan otot surotot yang iya kan otot gede salah makan cabe mencret kan kurang kurang wibawa seterek di WC hadirin yang tapi begitulah lawan bakteri saja kita tak berdaya benar aduh masya Allah jagoan berenang dibanding ikan motor terkekeh-kekeh manusia manusia mungkin ya ibunya ikan dengan anak-anak sambil senyum tuh lihat manusia hmm. baru juga belajar selem dipotret di film segala diangkut ya bawa tabung besi bawa repot banget udah gitu teh banyak gaya lagi kita mayana nggak usah segala diangkut lincah baru bisa terjun gaya padahal nggak bisa naik lagi katanya kata burung mungkin ya hmm, nah itu manusia mah baru terjun loncat gitu udah pasti ke bawah ya pakai tanda bangga di potret, di film sepertinya hebat kata burung <laughs> nggak ada apa-apanya gitu ya udahlah nggak apa-apa maafin aja mereka mungkin ya. Artinya tidak ada jalan bagi kita untuk sombong Termasuk dengan taat ya Karena ketaatan kita bukan untuk siapa-siapa Untuk diri sendiri Saudara tahajud tidak usah ujub Tahajudnya kan buat saudara sendiri Saudara saum Senin Kemis, saum Daud Itu kan buat saudara Kenapa jadi centil? Saudara bayar zakat itu kan ngebersihin harta saudara sendiri. Sudah, jangan ujub dengan amal karena amal itu buat diri sendiri. Saya harus berjuang membela agama itu juga buat saudara sendiri. Nah agama mah udah sempurna. Iya kan? Saya sudah menafkahkan harta itu juga duit Allah, saudara cuman bagian mindah-mindahin, diam, jangan centil. Cep. Saya sudah berdakwah, diam dikasih suara aja udah untung coba kalau mau dakwah nggak ada suaranya kan susah alhamdulillah merunduk karena semua kebaikan kita bukan untuk siapa-siapa untuk diri sendiri mau maksiat sok atuh dan nggak akan meleset ya awok awal yang paling dekat bonus dari maksiat apa? Gelisah. Padahal kalau udah dikasih gelisah, udah lewat tuh semuanya. Makan gelisah. Nggak ketelan. Kasur empuk gelisah, tidak tidur. Rumah megah gelisah, tidak nyaman. Harta melimpah gelisah, tidak ada artinya. Dikasih gelisah tuh hilang semuanya. Benar? Hei eh, betul tidak? Makanya saudara nggak usah ingin kaya, yang penting pas perlu ada itu. Itu teh kaya namanya hadirin. kaya batin. Kalau Allah ngasih tenang, udah dapet tuh sakit parah tenang gimana pak bapak sakitnya parah Shhh, tubuh ini milik Allah kalau sudah menghitung semuanya parah tuh kata kita kata Allah apa yang parah tapi bapak kelihatan sakit sekali Shhh, sakitnya juga sudah dihitung mungkin ini cara Allah menghabiskan dosa-dosa saya tapi bagaimana pak kalau bapak meninggal Kan bukan hanya saya, saudara juga bakal meninggal. <laughs> Memang di rumah sakit ini yang bakal meninggal saya. Semuanya tuh, Pak dokter juga, perawat, semuanya. Saudara juga kan? Iya ya, Pak. <laughs> Emangnya kalau di rumah sakit sudah sembuh terus tidak meninggal? Sama aja. Diobatin habis-habisan juga tetap aja ujungnya meninggal, ya. Benar? Nah, tenang, diberi sakit kalau tenang, diancam kalau tenang udah nggak ada takutnya. Pak, bagaimana ini ada ancaman rumah mau disita? Waktu lahir juga nggak bawa rumah. Sekarang ada sudah berusaha bayar hutang tapi tidak terbayar aja. Sekarang rumah ya nggak apa-apa. Nanti gimana? Nanti ngontrak. Tapi gimana malu dong dulu sudah ada. Ah, sama-sama berteduh ya. Dunia mah cuma nebeng. Nanti gimana dong? Nanti ada lagi Allah Maha Kaya. Semua rumah di dunia ini milik Allah. Giliran aja. Jalanin aja. Enak tidak? Oh enak. Gak takut apapun lah kaufun alaihim walahum yazanun. Itu mahal. Makanya kalau Allah sudah ngasih ketenangan Huwallazi anjala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan sakinah. Itu mahal dan tidak bisa dirampok. Siniin sakinahnya. Gak bisa parampok. Gimana? Dah saya mah tenang. Masa kamu tidak takut? Enggak. atau maaf, saya bunuh kamu. Pak, nyawa itu ada waktunya. Kalau memang saya saatnya mati sekarang, saya akan mati. Tapi husnul khotimah, bapak yang nanggung dosa. Wah, kalau gitu saya nggak mau bunuh. Nah, kalau orang udah mantep sekali keyakinannya, udah nggak ada takutnya. Apa sih di dunia yang mau ditakutin? Ya kan? Yang bahaya bagi kita tuh bukan siapa-siapa. Melainkan zolam tuh nafsi. Dosa kita sendiri. Jadi tidak ada yang membahayakan hidup kita selain siapa? Diri kita sendiri. Mulut orang bahaya untuk kita? Jawab. Jawab. Bagaimana mungkin orang bunyi terus bahaya buat kita? Orang menghinakan cuman getaran udara, kamu monyet. Hmm, sampai ke sini. Tergantung perasaan kita. Kalau mirip tersinggung. Tanya. Kalau tidak mirip, bukan beres. Iya kan? Kalau yang gemuk disebut, "Hei, kamu kurus." panona bolor beres ya sudahlah Orang marah kepada kita bahaya hakikatnya? Bahaya tidak kalau orang marah? Tidak. Dia marah ke kita, kita tidak punya salah, pahala dia pindah ke kita. Kalau enggak cukup, dosa kita diangkut oleh dia. Demi keadilan Allah akan terjadi seperti itu. Tapi kalau kita marah-marah kepada orang tanpa kesalahan, kita zolim, habis tuh kita. Resiko pertama, jantung berdetak. Wajah merah padam. Kata-kata menyakitkan, rusak pahala kita. Kita wirid siang malam sekali ngambek, bus dikasihkan kepada yang dimarah tekor sudah habis nih stok pahala karena memang ibadahnya pas-pasan ngambeknya yang gede-gedean dosa orang yang kita sakiti demi Allah nanti di akhirat dipikul makanya aneh orang yang banyak emosi banyak marah dia tuh mencelakakan dirinya sendiri sudah mah tidak akan disukai, tidak akan berwibawa, tidak ada kehusuan sholat oh tidak ada pemarah itu tidak bisa husu karena dalam sholatnya juga menyempurnakan perencanaan marah dia atau menuntaskan kemarahan yang tertunda dan nauzubillah min zalik badannya juga oleh Allah dibuat tidak sehat pemarah siapa yang mencelakakan diri kita siapa Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayiatin famin nafsi. Diri kita sendirilah yang membuat keburukan. Dan yang kedua dari Al-Qayyum adalah kesempurnaan dalam kekuasaan terhadap semua makhluk. Jadi Allah menciptakan setiap makhluk dan setiap makhluk mutlak dikuasai oleh Allah karena tidak ada yang bisa menciptakan dirinya sendiri kucing lucu bikin suara sendiri aja itu kucing tidak bisa bikin bulu bikin badan, bikin kuku Allah yang mendesain ladang amal bagi kita kadang ada asin bagi dua pahala ya. kucing lapar atau kepala kucing ada yang masukin ke kantong kresek mundur mundur itu takdir Allah kita melihat cepat kita lepaskan dicatat tuh tapi kalau kita gembira tuh lihat tuh lihat ya enggak dia belum nyoba kepala dia dikasih kantong kresek ya ada catatannya tidak ada tidak ada, ah, termasuk di WC lihat kecoa terpleset, telentang. Kalau tahu tuh ada yang gembira, eh, ada yang langsung ingat senal jepit. Tapi ada juga yang punya hati, duh ini kecoa. Takdirnya susah tengkurap lagi. Ada di depan saya, dia tidak mengganggu cuman satu. Siapa tahu dia menjelang pernikahan. Hmm, dibalikan. Loh, tidak ada siapa-siapa di WC, hanya berdua dengan dia. Malaikat nyatet. Nyatet tidak. Allah melihat. Sepertinya kecoa tidak bisa berterima kasih. Tapi Allah mencatat semua. Diriwayatkan ada seorang ulama di kebun. Pulang dari kebun sampai rumah ada di sini semut. Ya Allah, ini yang di pohon. Pulang lagi tuh ke kebun, disimpan. Ya, siapa tahu mau ketemu keluarganya. Wah, saya mah belum sampai ke tingkat itu hadirin. Saya juga dengar ada yang enggak hmm, tega membunuhnya muka <laughs> saya masih tega nih. Ya Allah, ampunlah ini ada ribut. Jadi baru sampai teori ini. Allah menguasai segala-galanya. Kalau kita yakin Allah yang menguasai segala-galanya, perlukah kita menjilat atasan? Hah? Siapa atasan? Sama-sama nebeng hidup ya kan? Dia bukan Tuhan kita sama sekali. Tidak ada cari muka atasan, sok acting, sok bagus, sok soleh, gak ada. Yang benar saja kerja. Atasan mau lihat, tidak lihat, nggak ada urusan. Yang penting kerja benar, titik. Allah pasti lihat. Mau melamar kerja, tidak usah panik. Siapa yang menguasai rezeki kita? Ya Allah. Seperti yang telah engkau tahu. Ini sudah ke-47 kali saya ditolak. Tapi saya tetap mau ngelamar. Saya percaya engkau akan memberikan tempat pekerjaan terbaik Yang bisa membuat iman saya terjaga Syukur meningkat Ditolak atau diterima Sama saja Yang penting kau ridho Berangkat lagi Kata Satpam Saudara mau ngelamar kerja di sini ya? Iya Pak Maaf Tidak menerima lowongan kerja Baik Pak kenapa Bapak kelihatan tidak kecewa? Apa yang membuat saya kecewa? Bagi saya niat harus lurus, ikhtiar sempurna. Toh tidak sesuai dengan harapan, tidak apa-apa. Enggak ada kata kecewa dalam ikhtiar, Pak. Baru kali ini, Pak, saya membutuhkan nih. Nanti saya temanilah ke personalia. Tenang, ya. Kata personalia, saat paham jangan ikut campur tolak dari awal ya pak ternyata ditolak nggak apa-apa namanya belum rezeki saya di sini anteng aja Enak tidak jadi Ya termasuk itu. Yang melamar calon, tolak sekali, gak apa-apa. Kamu sakit hati tidak saya tolak? Tidak, tidak Pak. Kenapa? Karena saya tahu yang mengatur takdir jodoh itu Allah. Namanya belum waktunya begini Pak. Makanya saya ditolak juga, belum waktunya. Kalau waktunya pasti diterima. Benar juga ya. Tapi maaf tetap ditolak nah Bulan depan datang lagi mau apa deh? Ya melamar lagi. Lah kan sudah ditolak bulan yang lalu. Itu kan bulan lalu tidak ada takdirnya. Siapa tahu bulan ini ada takdir. Kayaknya sama deh dengan bulan lalu. Baik, Pak. Ada yang ngatur. Bulan ketiga datang lagi. Dek, sudah tiga kali ada ke sini. Pak, Siti Hajar tujuh kali pak ke sofa marwah ini baru tiga saya kelihatannya bekal tiap bulan pak saya tidak menganjurkan gitu-gitu amat hadirin ya tapi intinya Allah yang menentukan segala-galanya karena Allah yang menguasai segala-galanya betul jangan menjilat menuhankan gentar takut menghibah memelas, merintih, bersujud kepada makhluk. Tidak. Jangan pernah begitu. Lurus saja Allah Maha dekat, Allah Maha kuasa. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika Tolonglah saya ya Allah. Allah mendengar. Allah tahu kita dalam kesulitan. Tahu lah kesulitannya juga terjadi dengan izin Allah. Sekali lagi saya perlu mengingatkan kesulitan yang kita hadapi jauh lebih remeh dibanding yang sudah Allah selesaikan tanpa kita minta. Tubuh kita ini rumit. Sangat rumit tubuh ini dan beres tanpa kita ngerti, tanpa kita minta. Benarkah? 100 triliun sel tubuh ini rumit sekali dan beres setiap hari kita tidak tahu keperluan oksigen gratis karena Allah tahu persis kita tidak sanggup bayar kalau setiap nafas seribu berapa banyak mahasiswa yang jarang bernafas karena ngirit tadi 500 sen aja Kenapa nafasnya dikit? 150 Subhanallah Subhanallah Benar kan? Allah menciptakan paru-paru Kita nggak tahu karena nggak pesen paru-paru Paru-paru perlu oksigen Allah siapkan oksigen gratis Air Allah siapkan Beres Makan Yang susah-susah makan juga tetap makan Iya kan? Wah, saya mau di PHK. PHK kan cuma episode. Apa saudara pernah mendengar sebuah perusahaan memPHK phk 10.000 karyawan dan sebulan kemudian gempar 10.000 meninggal? Tidak ada. Iya kan? PHK jalan terus hari rupa yang di PHK termasuk hadir hari ini ya. Dulu sebelum di PHK susah hadir ya berkah PHK jadi banyak hadir ke sini habis di rumah diusir ah kan ya sudah kerja enggak ngaji enggak insya Allah kalau kita sungguh-sungguh ke Allah sudahlah jangan suka menduakan Allah Allah penguasa segala-galanya Allah yang mengangkat derajat, menurunkan, menyehatkan, menyembuhkan, Allah yang memberi, menahan, mengambil, Allah yang membahagiakan, Allah yang mengambil kebahagiaan, Allah penguasa segala-galanya, Allah dalam kesibukan, menghidupkan, mematikan, menyehatkan, memberi, menahan, menggembirakan, ada yang dibuat sedih, semua makhluk Allah yang ngurus, Allah dalam kesibukan yang tidak melelahkan dirinya dan tidak butuh siapapun kita boro-boro ngurus orang lain ngurus diri aja tidak keurus tapi saya harus mengurus anak ah, <laughs> yang benar kita mah nggak begitu ngurus Allah yang ngurus anak Allah yang mendetakkan jantung mencuci darahnya memproses makanannya ya kan kita paling melotot diam cuman segitu ngurusnya ya nyubit dikit Allah Tugas kita memang bukan mengurus seperti Allah mengurusku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kalau kita ingin punya anak yang soleh harus lebih kuat minta kepada pemilik dan penguasanya. Nasihat kita ke anak mah kurang mempan. Sebab anak tahu modal kita. Tapi jeritan tobat pengakuan kepada Allah kita belum jadi orang tua yang baik pengakuan kepada Allah merasa belum jadi contoh yang benar pengakuan kepada Allah belum tulus di dalam mendidik mengurus anak belum sungguh-sungguh itu jauh lebih bertenaga daripada kalian harus menjadi manusia bertakwa sesuai undang-undang dasar 45 dan Pancasila kalian harus menjadi manusia seutuhnya jaga integritas keutuhan bangsa wah kejauhan Pak ya. hadirin bukan tidak boleh memberi nasihat tapi permainan kata yang tidak keluar dari hati nggak ada apa-apanya Allah yang membulak balik hati anak demikianlah saudaraku sekalian jadi mulai sekarang kalau mau wirid Ya Hayu Ya Qayyum Birohmatika astagid Tolonglah saya dengan rahmatmu ya Allah Harus ada keyakinan di hati ah, Semuanya milik Allah Dan hanya Allah sendiri yang kuasa menolong saya Dalam sakit, dalam kesempitan, dililit hutang Dalam kesendirian, dalam ancaman Setiap ancaman bagi kita juga yang ancamnya dikuasai Allah. Benar. Tapi preman itu otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel. Wajah asbes. Tetap saja Allah yang menggenggam. Emangnya preman siapa yang menguasainya? Bisa preman bikin tubuhnya sendiri? Tidak. Jangan takut. Kalau hati kita yakin ini makhluk digenggam Allah, la haula wala quwata illa billah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimamu yang sempurna ya Allah dari kejahatan makhlukmu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah engkau bagi hamba ya Allah. Engkaulah sebaik-baik pelindung dan penolong. Bi rahmatika astaghith ya ya qayyum tapi hati yakin bahwa semuanya milik Allah semuanya dikuasai Allah ana inda dhanni abdi bi aku <clears throat> sesuai dengan perasaan hambaku ciri-ciri Allah mau ngasih air minum <clears throat> Alhamdulillah maaf hadirin batuk izin Allah bukan <clears throat> Saudara nggak usah iri ya, tiap orang ada rezekinya masing-masing. Alhamdulillah, puluhan tahun saya hidup, Allah tidak pernah luput sehari pun lupa memberi minum. Kita yang suka lupa nyebut Bismillah dan lupa hamdalah Allah tidak pernah lupa. Coba kalau Allah lupa ngasih minum ke kita, otak kita garing hadirin. Tidak ada yang paling menyenangkan dalam hidup kecuali ingat Allah, ibadah ke Allah, munajat ke Allah. Itu yang lezat. Kalau dengan manusia meribet ya. Dengan Allah maha dekat, maha baik, maha sempurna, maha penolong. Subhanallah. Ustaz Fuad akan membacakan ayat silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi selalu minta kepadanya setiap waktu dia Allah dalam kesibukan maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang akan kamu dustakan wahai manusia dan jin kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu wahai golongan manusia dan jin surat Ar-Rahman ayat 29 sampai 31 kalau Allah tidak ngurus kita setengah jam aja, habis kita nih. Tidak didetakkan jantung saja, berhenti aja. Mogok misalkan. Berhentikan saja ini kelompok ini. Stop. Tidak berdetak jantung, habis kita. Tidak berdaya tanpa pertolongan Allah setiap saat. Kita semua bergantung kepada kemurahan Allah. Sudahlah hadirin, hidup ini jangan terlalu ribet. Kenali Allah, patuhi Allah dengan tulus beres. Kita punya kapling masing-masing di dalam ikhtiar ini. Lakukan aja yang terbaik jadi ibadah. Yang tukang cukur, cukur yang baik. Gak usah risau. Allah sudah memanjangkan rambut manusia. Itu rezeki saudara. Ya. Iya, tidak usah merasa hina sambil menggunting, sambil istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil tafakur, ya Allah, ini rambut segini banyaknya, enggak ada satupun yang mengeluarkan darah. Coba kalau rambut berdarah, genangan darah di tukang cukur itu mengerikan <laughs> Alhamdulillah. Yang jadi tentara sing soleh, ya otot kawat, balung besi, leher beton, hati lembut kan bagus. Kenapa? Keindahan seseorang itu tergantung kelembutan hati. Kalau sudah tidak ada hati yang lembut, udah tidak ada apa-apanya. Rasulullah hatinya lembut. Ali bin Abi Thalib itu petempur sejati itu. Tidak pernah beliau bertempur kecuali musuhnya kalah. Tapi kerjanya nangis, ingat Allah. Nangis taubat, nangis syukur ke Allah, nangis kangen ke Allah. Gitu. Ya begitulah. Cukup alhamdulillah. Tanggal 2 kalau ada umur kita pertemuan, ya. Datang asar. Tanggal 2 itu hari Sabtu, 2 April. Datang asar, bawa Quran, usahakan wudhu dari rumah Kenapa? Sebetulnya ngirit air wudhu di sini ya. Tapi bagus kalau kalau saudara meninggal di jalan. Orang yang dalam keadaan wudhu itu seringnya lebih terjaga. Ada yang musalaman, punten. Bekal buat wakaf, bekal untuk makan seadanya, ya. Dan jangan sekali-kali tawakal kepada yang lain. Oh, biasanya jamaah Darut Tauhid noh, Terutama akhwat pasti bekal banyak. Iya dia bekal tapi jatah saudara tetap tidak ada <laughs> ya. Bekal untuk bisa memberi. Kalau nggak ada tetap datang sini. Kita baca Quran sama-sama, hatamkan Quran, kita eh, zikir eh, al-ma'surat yang disunahkan Rasul ya. Kita munajat, kita sholat maghrib dan sesudah itu tausiah ditutup muhasabah, doa dan pada isya mudah-mudahan kita bisa silaturahmi. Tanggal 2. Cukup hadirin, ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Kalau kami ya hayu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Tolonglah kami ya Allah. Terima kasih saudara. kalau suatu saat saya malam Jumat tidak hadir Jangan sampai kotor hati Karena siapa tahu ketidakhadiran itulah Saudara akan mendapat ilmu Yang lain Yang tidak bisa disampaikan oleh yang berceramah saat ini Karena ilmu Islam sangat luas Tidak cukup hanya dengan satu pertemuan Dan hanya membahas tentang ini saja Jadi syukuri kalau suatu saat saya tidak bisa hadir boleh jadi saat itulah Allah memberikan tambahan ilmu yang lebih manfaat. Kalau saudara ikhlas, dibalik semua kesederhanaan yang disampaikan, kalau Allah mau berkehendak, akan terjadi pemahaman yang besar. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fid maka Allah akan memberikan kepahaman dalam agama sing ikhlas datang ke sini ya insya Allah. makasih nah. baik saudara yang akan berwakaf ini di luar teh ada banyak orang nggak hadir di atas juga ya saya mohon maaf tidak bisa menengok dan silaturahmi dengan semua insya Allah. Walaupun tidak semuanya bisa salaman Hati kita bisa dekat kalau sama-sama mencari Allah ya Saudaraku masjid sudah terkumpul dana 1 miliar 200 Alhamdulillah Tinggal 500 juta lagi Sedikit banyak? <laughs> Tergantung pembanding ya kalau membandingkan dengan dompet kita nek tapi kalau membandingkan dengan kekayaan Allah hafal 500 juta. Mudah-mudahan kita kebagian jalannya. Wakaf amal jariah. Mudah-mudahan inilah yang mempertemukan kita di sorga. Bagi yang di dunia masih ngontrak dan tipis harapan bisa beli rumah, sedekah yang banyak ya.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 يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر قاسك إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر آسد إذا أسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا دعاك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى علي سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Hadirin وهو معكم أينما كنتم dan dia bersamamu dimanapun kamu berada Wallahu samiun alim Dialah Allah dan Allah Maha mengetahui Maha mendengar lagi maha mengetahui Wallahu khabirum bima ta'malun Dan Allah mengetahui apapun yang kamu lakukan wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya Allah tahu siapa diri kita yang sesungguhnya Allah tahu maksiat demi maksiat yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi Allah menyaksikan setiap dosa setiap aib yang kita tutupi. Allah tahu persis kebusukan kita yang sebenarnya. Allah tahu kebohongan-kebohongan kita. Kemunafikan kita. Semua kepalsuan. Siapapun yang mendekati zina, yang berzina, pasti disaksikan oleh Allah semuanya yang mengambil harta haram Allah tahu segalanya Maha suci Allah yang mengumpulkan kita di rumahnya Padahal kalau Allah menyegarakan balasannya Pasti kita binasa Tanpa ampunan dan rahmat Allah Benar-benar binasa Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Wa atubu ilaih Istighfarlah hadirin Kita tidak tahu besok masih hidup atau tidak. Kalau tubuh sudah dibungkus kafan, tidak ada lagi istighfar seperti ini. Kalau tubuh sudah kaku, kalau lidah kita sudah membeku, tidak akan lagi bisa bertobat. الله العظيم Istighfarlah hadirin Jujurlah Akui di hadapan Allah Kebusukan kita Mintalah ampun kepada Allah yang maha meluas ampunan Allah menyaksikan demi Allah semuanya dilihat Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ingat-ingatlah dosa-dosa kita Aib-aib Hitamnya lembaran hidup yang pernah dijalani istighfar yang hidupnya kotor istighfar yang selama ini punya Tuhan yang lain selain Allah yang hidupnya munafik Astagfirullahaladzim Ingatlah dosa kepada orang tua kita Yang tidak peduli kepada orang tua Yang tidak ikhlas mengurus Membahagiakan orang tua Yang kikir رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر wali ولوالدي وارحمهما وربياني صغير Astagfirullahaladzim Istighfar yang memakan harta haram Minuman haram Makanan haram atau yang meracuni tubuhnya dengan asap yang haram istighfar yang menafkahi keluarganya dengan harta haram. Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim وأتوب إليه Ya Allah Wahai yang maha menatap Tiada Tuhan selain Kau Wahai yang maha mendengar Yang menggenggam langit bumi Yang menjanjikan ampunan Bagi manusia manusia bergelimang dosa Ya Allah Inilah kami hambamu yang kotor hamba-hambamu yang berlumur dosa yang berselimut air, yang tidak tahu diri yang kufur nikmat yang lebih sering melupakanmu daripada mengingatmu yang sering tidak ridho dengan ketentuanmu inilah kami yang jarang bersabar Ketika engkau memberi ujian Yang langka bersyukur Dengan limpahan nikmat Inilah kami ya Allah hambamu yang lemah Tiada daya tapi sombong padamu Yang miskin tidak punya apa-apa Tapi engkau saksikan begitu jumawa Loh Ampuni kami ya Allah Wah yang maha pengampun Ampuni kami Kami tidak mau hidup bergelimang dosa begini Engkau tahu hati kami selalu gelisah Hati kami tidak pernah tenang Ampuni ya Allah sebusuk apapun hidup yang pernah kami lalui Sehitam apapun masa lalu kami Sekotor apapun tubuh kami ini Rabbana Dolamna anfusana Wa ilam takfir lana Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma inna nas'aluka taubatan nafsuha wa taubatan qoblar maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'dal maut Allah Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah Allahumma inna nas'aluka ridho wal jannah ونعوذ bika min sakhatika wannar Ya Allah ampuni ibu bapak kami Selamatkan ibu bapak kami Selamatkan sisa umurnya ya Allah Selamatkan akhir hayatnya Husnul Khotimah Selamatkan di kuburnya ya Selamatkan di akhirat nanti ya Allah Ya Allah Dengarlah doa kami ya Allah Selamatkan orang tua kami Ya Allah selamatkan dan muliakan guru-guru kami Kau tahu siapa yang mendidik kami agar dekat denganmu Muliakan para ulama yang tulus ya Allah Keluarganya, keturunannya ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين imama. يا الله jadikan saat ini saat engkau kabulkan doa ya Rob Ya Ayu Ya Qayyum sakit, nastaghith birahmatika sakit, ya Allah ya Ayu ya Qayyum Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Hadirin bagi yang masih mau doa, doalah. Allah Maha dekat, Maha mendengar, Maha kuasa atas segalanya. Hanya Allah, hanya Allah. atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai yang Maha Menatap, kabulkan doa kami ya Allah. Berikan kekuatan bagi yang masih lemah Kesembuhan bagi yang sakit Ya Allah Ya Syafi Kecukupan bagi yang kekurangan Ya Allah Ya Kuni Berikan jalan keluar bagi yang dihimpit masalah ya Fatah. Ya Allah lepaskan dari lilitan hutang ya Rojak. Ya Allah ya Latif, angkat derajat yang dihina, direndahkan. Ya Kohar, lindungi hamba-hambamu yang lemah, yang teraniaya. Allahumma makfiril muminin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum al amwat Ya Allah Jadikan Tempat ini salah satu tempat yang kau sukai ya Rabb Tempat kami bisa mengenalmu Tempat kami bisa merasakan hati yang yakin padamu Tempat kami engkau berikan cinta kepadamu Golongkan pertemuan demi pertemuan Membuat hati ini selalu rindu padamu ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.